saha muslimat ingkang kawula mulyaken kawula tresnani fillah Alhamdulillah wonten ing kesempatan dalu menika kula panjenengan sami dimudahkan untuk bermajelis kembali di tempat ini dalam keadaan sehat dipun paringi kenikmatan iman lan Islam Salawat ugi salam ugi tansah kaunjuaken dumateng Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun para sahabat lan sedaya kaum muslimin ingkang tansah nderek marginipun Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin dan muslimat yang saya muliakan. Kita insyaallah badhe nglajengaken pembahasan yang telah lalu. Nggih menika pembahasan wajibipun kula panjangan sami berislam seperti islamipun nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niki pembahasan ingkang penting ma'asyiral muslimin, sangat-sangat penting. Lan niki prinsip saya dan panjenengan semua ini walhamdulillah sampun dipun paringi nikmat Islam. Dan sudah kita bahas pada pembahasan yang telah lalu betapa mulianya Islam. Betapa besarnya nikmat Islam. Nikmat ingkang sakit saged dipun bandingake tidak bisa dibandingkan dengan dunia dan ini pun Boten sakit. Islam niki agama ingkang sempurna. Islam niki agamanipun para nabi lan rasul sedaya para nabi para rasul pun sami agamanya adalah apa Islam Nabi Ibrahim Nabi Musa Nabi Isa ya. sedaya muslim hanya dengan Islam saja kita akan mulia di dunia dan di akhirat sebab agama yang diterima di sisi Allah hanyalah Islam. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah hanyalah Islam. Wa may yabtaghi ghairal islami dina falay yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan siapa yang mencari selain Islam sebagai agama, sapa wonge golek sak liyane Islam dadi agama, falay yuqbala minhu ora bakal katompo saka dheweke wa huwa fil akhirati minal khasirin lan dheweke bakal dadi wong kang rugi ana ing akhirat niki sampun dados kepastian dari Allah Subhanahu wa taala oleh karena itu mari kita bersyukur kepada Allah Jalla wa ala sampun dipun paringi nikmat napa Islam tetapi harus kita ingat baik-baik saya dan Anda semuanya ini ketika memeluk agama Islam niku sampun wonten contonipun inggih menika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam saya dan Anda mengucapkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah saya bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusannya Allah Kula panjenengan sami yakin bilih Nabi kita alaihi salatu wasalam rasulipun Allah. Artosipun kewajiban kula panjenengan sami nyonto Rasul sallallahu alaihi wasallam anggenipun kula panjenengan sami ngugemi agami Islam. Sing dicontoh napa sedaya akidahnya menawi kula nggak ada keyakinan, keyakinan kita harus sama dengan keyakinan itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nggih. Ucapan ugi ngeten nyonto ucapanipun Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perbuatan nggih ngoten nyonto perbuatanipun Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Islam kan niku keyakinan lesan lan napa amalan kan niki. Islam nggih niku. Terdiri dari keyakinan. Nabi mengajarkan keyakinan-keyakinan. Nah niki dipun ugemi monggo. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan amalan-amalan lesan. Nih Nggih monggo pun contoh. Nabi alaihi salatu wasallam mengajari amalan-amalan badan, salat, ruku, sujud. Niki sedaya diperintahkan di pun contoh. Ya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'anul Karim mengingatkan prinsip ini. Prinsip bahwasanya Nabi kita alaihi salatu wasalam adalah contoh yang harus kita contoh. Allah Subhanahu wa taala ngendika, Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasana. liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Allahu Jalla wa Ala berfirman dalam ayat ini ya dalam ayat ini Allah mengatakan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah sungguh telah ada pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk kalian uswatun hasanah tauladan yang baik contoh yang terbaik ingin menikah Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam ayat ini wonten ing ayat menika cobi kita penggali kita midhangetaken Allah Subhanahu wa taala ngendika Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah contoh yang terbaik titik. Nggih napa mboten? Mboten dipun sebat Allah tidak mengatakan contoh yang terbaik dalam berkeluarga, kan mboten? Contoh yang terbaik dalam beribadah, kan mboten? Mboten mengniku artine. Artosipun berarti Nabi Ali salatu wasallam contoh yang baik dalam segala hal. Mboten perlu dipun rinci. Niki makna Al-Qur'an jelas niki. Para ulama ahlu tafsir ngendika, nalika Allah Subhanahu wa taala mengatakan Nabi alaihi salatu wasallam adalah tauladan yang baik titik bagi kalian, berarti tauladan yang baik dalam segala hal. Nggih. pun dipun sih. Biasanya nek menungso biasa dipun sih, nggih mboten. Wong kai pinter pertaniane. Nek kon peternakan orang dadi. Ya, berarti dibatasi. Wong kae nggih. Karo anake bagus. Ning karo tanggane mboten bagus. Nah niku. Wong kae nek karo wong tua ngajeni. Tapi ternyata dengan anak-anak tidak punya kasih sayang. Kan ngeten. Tetapi Nabi alaihi salatu wassalam mboten dipun batesi. Nabi Ali Sulatu Wasalam adalah tauladan yang baik dalam segala hal. Panjenengan kepingin sholat sing bagus, contohnya wonten, yaitu Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Anda ingin melakukan ibadah haji yang bagus dan sempurna, lihat contohnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Anda ingin berkeluarga dengan baik, ingin keluarganya menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Contohnya wonten Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anda ingin berdagang dengan baik, dagangi sing bagus, syarat-syaratnya sempurna, diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Contohnya sinten? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kisah sampun prinsip. Nggih. Mboten saged diothak atik malih sampun. Contoh sing paling sempurna inggih menika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya para ulama kita dari para sahabat, para tabi'in, atba'ut tabi'in sampai para ulama ahlus sunnah wal jamaah hari ini berpesan kalau seandainya saya punya pendapat yang pendapat saya tidak sesuai dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, buang pendapat saya, ambil pun sinten? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Monggo kita tingali. Sahabat Abdullah bin Abbas. Sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma niki sepupunipun Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ahlul bait putranipun Al Abbas, pamanipun Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Abbas pernah mengatakan yushiku antunazzala alaikum hijaratan minas sama' aqulu lakum qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa taquluna qala Abu Bakr wa Umar Niki sahabat Abdullah bin Abbas tegas mengatakan Saya khawatir akan turun hujan batu dari langit. Nggih menika azab. Nah, Allah nek ngersakaken udan watu saged nggih ya, sakit sangat seperti kaumnya Nabi Lut ya seperti Raja Abrohah yang dilempari batu-batu panas oleh burung-burung ketika mereka menyerang Ka'bah. Ya, alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Al ayah. Ibnu Abbas ngendika, aku wedi. Saya khawatir Allah akan menurunkan hujan batu dari langit. Mergane napa? Sebab ketika saya mengatakan Rasulullah ngendika koyong ini koyong ini, kalian malah mengatakan, "Tapi kan Abu Bakar seperti ini, tapi kan Umar seperti itu." Saumpami. Seandainya Rasul mengatakan A, Abu Bakar mengatakan B, pundi sing dipilih? Rasulullah SAW. Senajan ingkang ucapakan sahabat sinten Abu Bakar. Saumpomo. Seandainya kok ucapan Abu Bakar bertentangan dengan ucapan Nabi Ali Shallallahu Wasallam, yang diambil ucapan siapa? Nabi Rasulullah SAW. Tapi kalau yang diambil ucapan Abu Bakar, padahal ngerti beda dengan Nabi Ali Shallallahu Wasallam, khawatir turun azabipun Allah Subhanahu wa taala. Niki ucapanipun Ibnu Abbas. Imam Syafi'i rahimahullah persis kok Imam Syafi'i ya. nggih ingkang pun, nek sliramu ngerti aku duwe pendapat aku duwe ucapan sing nyelisihi ngendikane Rasul sallallahu alaihi wasallam buang ucapan saya niku pesene Imam sinten Syafi'i rahimahullah sebab ingkang naminipun menungso niku mboten maksum nggih napa tidak maksum Kulo panjangan sami kadang salah, malah sering salah. Mboten memang kadang, sering salah. Nggih. Imam maos Al-Qur'an salah ayate. Nggih dibenerke kudu purun manut nggih mboten. Ya ampun terus wis pokoknya aku mboten saged. Alhamdulillahirabbil alamin. Iya karena Dua na'budu wa iyyaka nasta'in melumpat misalipun mau Al-Qur'an pun surat Al-Fatihah dibenerke kudu gelem. Nggih. Nek mboten salate mboten sah sebab Al-Fatihah niku rukun. rukun ibu apa? solat. Nek kurang sa ayat mawon guys beten di one akan mau surat Al-Fatihah. Nggih, iya. maca separuh surat Al-Fatihah nggih sanes maos Al-Fatihah naminipun. Nggih. Iya. Niki pesenipun Imam Syafi'i rahimahullah. Nggih. Mila ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Monggo kita derek napa ingkang dipun ngendikaaken dening Allah Subhanahu wa taala lan ugi rasulipun sallallahu alaihi wasallam anggenipun kula panjenengan sami berislam niku nderek lan nyuntu napa ingkang dipun contohaken dening Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Panjenengan saged maos malih wonten ing ayat ingkang sanes inggih menika wonten ing suratul Hasyr ayat ingkang kaping 7 Allah ngendika wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Allah mengatakan dalam ayat ini, apa yang datang dari Rasul untuk kalian, kepada kalian, ambillah. Jadi kita mengambil apa yang datang dari siapa? Rasul. Sallallahu alaihi wasallam. Wa manahakum anhu fantahu. Dan apa yang dilarang oleh Nabi alaihi salatu wasallam, tinggalkanlah niki sampun genah niki prinsip napa ingkang dipun dawuhaken dening Rasul nggih mboten sanes ingkang dipun dawuhaken dening Rasul nggih Islam nggih napa mboten nggih napa ingkang dipun larang berarti sanes bagian dari napa Islam dipun tilaraken nggih ajaran Islam ngajaraken sepatus ninggalaken nggih dipun tilaraken Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini dua perkara penting yang perlu kita ingataken pilih Nabi Ali Shallallahu Wasallam niku contoh yang terbaik dan Nabi Ali Shallallahu Wasallam pesen supados sekolah panjenengan sami di dalam berislam ya nderek napa ingkang dipun ajaraken dening Nabi alaihi salatu wassalam. <clears throat> Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Pilih wonten ingkang ngendika, ada yang berkata, "Mas, ora usah mikir kaya gue lah. Sing penting Islam." Nah, ngaten iki. Sing penting wis Islam. Islam apa baik kena. Nah, nggih. Islam kan nek kita tingali ragam nggih napa Saya Saestu beragam. Nggih. Tetapi kalau kita kemudian wis pokoknya sing penting Islam niki mboten leres. Sebab di sana ada Islam yang mengatakan Islam sebenarnya bukan bagian dari napa? Islam. Niki nek prinsipe kula panjenengan sami sing penting Islam niki mboten dadi rusak mangke. Nggih. Kula panjenengan sami prinsipipun kedahipun Islam ingkang dipun ajaraken dening Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contoh mawon misalipun Terorisme. Pengeboman sana, pengeboman sini, Wong sing sanes Islam ning mboten kena dibunuh, dalam Islam ada. Wong kafir niku macam-macam. Wonten kafir harbi, wonten kafir zimmi, wonten kafir muahad, wonten kafir mustakman. Niki tiang kafir niki macam-macam. Nggih. Niki wonten sing ngaku Islam ning ajarane napa kabeh wong kafir niku kena dipateni. Ha niki. Sehingga wonten duta besar datang ke negara kita wis pateni iki duta besar Amerika kudu mati nah, dibom. Kedutaan besar nah, ibu. Padahal mereka termasuk orang-orang yang mendapatkan perlindungan dari negara kita ini. Tidak boleh untuk dibunuh. Iya. Iya. Mengatasnamakan Islam, iya. Tetapi membunuh kaum muslimin. Mboten tanggung-tanggung yang dibunuh adalah sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Jadi bibit-bibit suka mengkafirkan niki sampun wonten awit zaman rumiyin. Zaman sahabat masih ada niku ngaku nih Islam napa mboten para bapak para ibu? ngaku nih Islam. Subhanallah. Lah kan niki mestine kula panjenengan sami kedah ada prinsip niki Islam sing kados niki niki mboten sesuai kalian napa ingkang dipun ajaraken dening Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasul mboten ngajari kata seniku. Rasul tidak mengajarkan seperti itu. Yeah. Iya. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Monggo kita tingali wonten ing zamanipun Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Panjenenganipun Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau itu sangat sangat sangat semangat, semangat banget supados Islam niku murni. Kalau Islam itu murni, mesti akan baik, mesti akan damai, mesti akan menjadikan hati ini lapang, mesti akan menjadikan seorang berbahagia di dunia dan di mana? akhirat. Mesti. Makanya Nabi Ali salatu wasallam nalika Rasul tasih sugeng ketika Rasul masih hidup Rasul berpesan sekali, kalau kamu berislam, berislam seperti saya. Nggih. Kata contoh ini pun, saya akan memberikan beberapa contoh Insya Allah dengan contoh-contoh ini kulo panjangan sami tambah mantep pun semangat monggo kita sinau. Kudu sinau niku. sepatu Nggih. Sepatus ampun banget, ampun bingung. Wonten ing agami Islam niko, agami ingkang sampun sempurna dipun sempurna dening Allah Subhanahu wa taala monggo kita kantun sinau saestu contoh nomor setunggal contoh nomor setunggal Niki hadis sahih dipun riwayatake dening Imam Bukhari tapi sanesipun. Jadi suatu saat ada beberapa orang sahabat ada beberapa orang sahabat Soan berkunjung ke rumahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kepingin bertanya kepada Nabi dan kepingin melihat bagaimana Rasul beribadah di rumah. Ya. Jadi kepingin nyuntur Rasul SAW. Ketika rombongan sahabat ini sampai ke rumahnya Rasul SAW, Rasul pas mboten wonten. Kebetulan Rasul sedang tindak, sedang di luar. Yang ada di rumah adalah istri-istrinya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka para sahabat ini bertanya kepada istri Rasul, Aisyah utawi ingkang sanes. Nggih, tentunipun di luar rumah, di balik tabir, ya. Di balik hijab. Bertanya bagaimana Rasulullah SAW beribadah di waktu malam. Rasulullah kalau beribadah di waktu malam, Rasul tidur, nanti malam hari bangun, sholat, kemudian beliau tidur lagi, kemudian sholat subuh. Jadi tidur, bangun, beliau tiduran lagi. Terus ditanya bagaimana kalau siang hari beliau berpuasa? Beliau kadang berpuasa, kadang tidak. Ya. Berpuasa, kadang tidak. Ya. Ya, beliau puasanya Senin, terus napa? Kemis kan katanya. Nah, niki para sahabat, oh, jebulane Ternyata Rasulullah tidak sholat semalam suntuk. Jadi disangka Rasulullah sholat semalam suntuk. Disangka Rasulullah setiap hari berpuasa. Nah, niki para sahabat langsung menggalih. Kalau Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tidur malam ya pantas, sebab Rasul kan sudah dijamin suwargo. Tetapi kita kan belum dijamin. Kita harus lebih semangat. Pokoknya saya akan sholat semalam suntuk. Jadi niki sahabat niki pun nggak ada niatan sholat terus saben dino saben bengi ora turu. Bagus betul niatannya niki? Niatannya bagus betul. Bagus dong niat ibadah terus niki. Jadi pun dua ini niatan sholat terus pokoknya. Sing nomor loro, Rasulullah SAW setiap pagi, eh, tidak setiap hari berpuasa. Yo pantes, Rasul kan sudah dijamin suargo. Tapi saya kan belum. Saya bertekad seumur hidup saya, saya akan berpuasa. Saben dino poso, Senin, Selasa, Rebu, Kemis, Jumat, satu minggu, Senin malih, poso malih. Jadi pun diniati poso terus saben dino. Sing nomor telu, punya niatan saya tidak akan menikah selama-lamanya. Nah aku duwe bojo malah repot ganggu ibadah. Nah, ya. Yani saya akan tidak menikah agar ibadah saya lebih fokus. Ngeten. Niki makna hadis ibu. Ketika para sahabat ini niatannya bagus. Ketika para sahabat ini pergi, Rasulullah kundur, Rasulullah mendengar berita ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam boten rilo. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak riwo. Rasulullah SAW tidak membiarkan yang seperti itu sebab niatan sing bagus tok mboten cukup niatane bagus neng carane mboten bener. Nggih mboten ditampi wonten ing ngarsane sinten? Allah. Niatane bagus arep nyumbang kangge fakir miskin neng carane nyolong. Nah niki contone iki. Nggih mboten dadi. Wah kula nyolong Pak niatane bagus. Nggih. Nggih. Nggih mboten saged nang. Nek pun kecekel lan saya nyolong nggih nyolong. Walaupun niatane napa? bagus. Niki lho kathah para janda, kathah wong fakir, kathah anak yatim kok mboten dipun urusi. Wong sing sugih ora gelem ngurusi, nggih kula ter dorong hatinya untuk saya mencuri ini harta orang-orang kaya untuk saya berikan kepada fukorok masakin. Mboten dadi kaya niki. Senajan niate bagus, ning carane mboten pas. Maka ketika Nabi alaihi salatu wasalam mendengar ada sebagian sahabat, niki dereng dipun lakoni. Sahabat belum melakukannya. Nah, yeah. belum melakukannya. Sampai berita kepada Nabi alaihi salatu wasalam maka Nabi alaihi salatu wasalam cepat-cepat berkhutbah. Cepat-cepat menyampaikan nasihat di hadapan para sahabat semuanya. Dipun paringi wejangan, diberi wasiat agar berislam seperti pun sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nek dicorake, waduh niki berubah mangke agama Islam. Nabi Ali Shallallahu Wasallam beliau segera berdiri mengatakan, wahai para sahabat, kalian harus tahu saya adalah orang yang paling takwa di antara kalian. Mboten wonten sing langkung takwa tinimbang sinten? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang lebih sempurna dari Nabi alaihi salatu wasallam. Ya. Jadi contoh yang paling bagus ya Rasul SAW saya yang paling bagus contohnya. Kalau mau mencontoh, contoh yang bagus. Saya berpuasa, tapi saya juga berbuka. Saya terkadang puasa, terkadang tidak puasa. Saya sholat malam tapi juga saya tidak meninggalkan tidur. Jasad saya punya hak untuk istirahat. Keluarga saya punya hak untuk saya perhatikan. Nah, sholat terus, istrinya bagaimana? Anaknya bagaimana? Betul nonton kan keurus. Maka Nabi mengatakan, saya sholat malam, saya juga tidur. Wa atazawwajun nisa' dan saya juga menikah bukan kemudian saya meninggalkan pernikahan makanya Nabi mengatakan faman raghiba an sunnati falaisa minni barang siapa yang membenci sunnahku membenci ajaranku falaisa minni bukan dari umatku ini niku nek para pengulu biasanya An-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaisa minni. Nggih napa Nggih. Nikah niku sunnahku, dalanku. Nggih. Sing ora seneng karo sunnahku dudu umatku. Niki wonten ceritane niku. Ceritane kalau wau ingkang kula sampun sebat. Ya. Jadi Islam tidak mengajarkan kita untuk menyiksa diri. Wis aku arep poso saben dina. Aku harap sholat terus semalam suntuk, tidak pernah akan tidur. Niki diharamkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Nah, menawi badai puasa, puasa sing paling mempeng niku puasa ini Nabi Dawud. niku sing paling pol niku ampun ampun punjul. no poso, sedih no napa? Buka puasa niki nak kepingin sing paling pol niku puasa niku pun Nabi Daud. Nah aben dina terus niki tidak diperbolehkan setahun rong tahun wis diniati poso terus aben dinten niki tidak diperbolehkan. Wallahu taala a'lamu bissawab. Bismillah. Ma'asyiral muslimin, para bapak, para ibu ingkang kawula mulyakaken yang saya cintai fillah. Contoh yang kedua. Ini masih menunjukkan semangat Nabi alaihi salatu Rasul semangat. Mudah-mudahan kita bisa mencontoh semangat neng lurus niki Semangat tok neng lurus nggih. Nggih. Urusan donya mawon semangat tok mboten cukup nggih. Dokter nek kesemangatan orang nganggo aturan bahaya nggih. Nyuntik kejeron kan malah napa nggih ora Pak malah parah niku kan nggih. Infus pegedean niki nggih mboten pas niki. Nggih, semangat tok mboten cukup. Semangat ning kudu nganggih napa? Aturan. Iki urusan donya napa malih urusan agama. Pun wonten contone. Nggih. Contoh nomor kalih ma'asyiral muslimin. Niki kisah terjadi ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam nindakaken kewajiban rukun Islam ingkang kaping gangsal inggih menika ibadah haji. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Rasulullah haji hanya sekali saja. Inggih menika tahun 10 Hijriah. Haji sing pertama lan haji sing terakhir sehingga dikatakan haji napa? Wada, haji perpisahan. Sebab ketika Rasul haji beliau mengatakan La'alli la alqakum ba'da ami hadza. Kaya-kayane aku krasa aku ora ketemu meneh karo sliramu kabeh sakwise taun iki. Rasul sampun nggadahi napa? Nggih, perasaan, firasat. Mungkin saya tidak akan bertemu dengan kalian setelah tahun ini. Ternyata betul. Haji kan bulan dul Hijjah. Lajeng Muharram, Sofar, Rabiul Awal. Tiga bulan berikutnya Rasulullah sedo. Tiga bulan berikutnya. Nalika Rasulullah SAW haji, di awal beliau tindak berangkat haji, Rasul sudah berpesan. Rasul mengatakan, hudhu anni manasikakum. Hendaknya kalian mencontoh manasik hajiku. Lihat bagaimana saya berhaji. Ambil bagaimana saya berhaji. Contoh. Niki pun peseni dening Nabi Ali sallallahu wasallam. pun panjang, banyak sekali contoh, tetapi dalam salah satu kejadian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam nalika tanggal sedoso Hijjah. Pada tanggal 10 Hijjah, ketika Nabi alaihi salatu wasalam akan melempar jumroh. ini Jamaah haji niku tanggal 12, tanggal 10 di antara amalan yang dilakukan adalah melempar jumroh dengan menggunakan kerikil haso Rasulullah nyepeng pitu kerikil. Kerikil pun pinten? Pitu. Ukuranipun sampun dipun akan kirang langkung seukuran ruas jari inilah. Nah, nggih. Jadi kados kotoran kambing rada gede malih. Ora cilik banget nggih, ora napa kegeden kerikil. Nah, ngeten. Dipun cekel ngeten kirang langkung. krikil cacai pitu niki dipun cepeng dening Rasul dibolak-balik seperti ini nabnya. Sambil mengatakan di atas onta. Jadi sahabat sami ningali sedaya. Rasul mengatakan amsala hadza farmu wa iyyakum wal ghulu fa ma ahlaka man kana qablakum al ghulu Kalau kalian mau melempar jumroh lemparlah dengan batu-batu kerikil seukuran ini ukurannya sampun dipun tentoaken wa iyyakum wal ghulu dan hati-hati kalian dari melampaui batas berlebihan kebablasan ginaaken watu sing napa langkung napa ageng nggih nganggo sing luwih gedhe luwih mantep ngoten nggih nggih nggih nggih Nggih pancen luwih mantep niku nggih. Perasaane luwih mantep ning cocok karo aturan napa mboten? Nah niku masalahe. Nah nggih. Rasulullah sampun ngendika, "Amsalah hadza farmu." Dengan kerikil-kerikil seperti ini hendaknya kalian melempar dan hati-hatilah dari sikap berlebih-lebihan karena sikap melampaui batas sikap berlebih-lebihan melampaui batasan ingkang sampun dipun tentokaken niki ndadosaken wong-wong sadurunge kowe kabeh ciloko Ahlul kitab Yahudi Nasara niku sami binasa sebabipun melampaui napa batas. Berarti niki agama Islam niki sampun dipun atur niki. Tata cara ibadahipun, ukuran-ukuran niki sampun dipun akan. Lan nalika balang jumroh niku niatipun inggih menika menegakkan zikir kepada Allah kanthi mengucapaken Allahu Akbar. Satu. Allahu Akbar loro. Allahu Akbar telu. Allahu Akbar papat. Siji-siji nganti rampung pitung kerikil tujuh lemparan. Setiap lemparan bertakbir. Nah, ketika zamannya Rasulullah itu subhanallah ketika mereka akan melempar tenang, gih, zikir kepada Allah, tidak berdesak-desakan saling mendorong niku mboten menggunakan apa kerikil dan semuanya berniat untuk menegakkan kalimat Allah. Tetapi subhanallah Semoga Allah memberikan hidayah. Menungsokan kata banget. Ya, ketika kita melihat panjenengan menyaksikan di sekitar jumroh itu, macam-macam menungso. Orang-orang yang tidak punya ilmu, semangat, watu gede-gede. ini, ini, Wonten sing angge sandal itu wonten. Sandal di ake. Nah, ini, ini, Sepatu di dipun laki, payung di dipun ini. luar biasa ini, ini, Tidak mengucapkan takbir sambil marah melaknat sebab ngarepin ini seakan-akan setan wis setan ini, nah, ini, Nggih, setan namanya. kalau watu sing cilik ora cukup. Nah, nggih. Kudu sing gedhe. Ya, mungkin pikirannya seperti itu. Sambil dorong-dorongan, sambil desak-desakan. Subhanallah mboten ngilingi ini, mboten ngilingi ini saudara kita. Nggih. ini iki pun ngadepi tiang-tiang ingkang mboten ngertos aturan niki luar biasa. Sampai sebagian saudara kita meninggal dalam kejadian itu. Semoga Allah catat sebagai orang-orang yang syahid, sebagai orang-orang yang mendapatkan kebaikan. Tapi niki ingkang kita tingali ma'asirul muslimin. Karena seorang tidak berislam dengan aturan ingkang dipun ajarakan dening napa? Rasul sallallahu alaihi wasallam akibatipun saya napa mboten? Mboten. Kalaupun batu ini meleset ngenangi sirah kerikil tidak masalah. Ya, apalagi lemparannya adalah lemparan yang bukan seru-seru, yang penting bertakbir Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hmm. Ya. Tapi kalau dengan batu yang keras, yang besar, sebagian subhanallah mengenai apa namanya? Ya, kepala namanya. Walhamdulillah eh, pemerintah kerajaan, kerajaan Saudi Arabia berusaha untuk terus mengatur sampai sekarang ini. Semoga Allah memberikan kebaikan, keberkahan. Ya. Di setiap tahun ini mesti ada perubahan-perubahan. Diatur yang tadinya hanya tiga tingkat jadi lima tingkat. Diatur eskalator para polisi disiapkan agar orang itu masuknya tenang. Jalan ini penuh ditutup, jalan ini longgar dipersilakan masuk diatur ngeten supados perjalanan ibadah itu dilakukan dengan cara yang khusyuk dan betul-betul mewujudkan ibadah yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Niki ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Ya. Contoh ingkang nomor kali. Sampun isak napa nggih? Ya. Ya. Dalam? Masih ya. Niki contoh ingkang nomor kali. Ya. Setunggal malih kula tak sebat contoh. Niki sedaya contoh semangatipun Rasul sallallahu alaihi wasallam ngelurusaken umat nggih sing bengkok dilurusaken bengkok dilurusaken nggih nggih mboten nggih niki semangat ada sebuah kejadian nggih Suatu saat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menugaskan dua orang sahabat yaitu sahabat Umar Ibnul Khattab dan sahabat Ammar bin Yasir. Dipun paringi tugas diutus Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, diutus Rasulullah SAW untuk melaksanakan tugas. Akhirnya keduanya melaksanakan tugas. Di tengah-tengah perjalanan kedua sahabat ini junub, mimpi basah. Ya. Datang waktu sholat Benget niki kalih sahabat niki, bingung karena tidak ada air, mboten wonten toyo. Sementara mereka belum tahu tata cara tayamum dari ngertos tata cara napa? Tayamum dari ngertos. Ning samun ngertos nek lemah niku jadi gentine napa? Banyu. Air kalau tidak ada gantinya adalah tanah yang suci. Dan ini tiang kalih karena jauh dari Nabi alaihi salatu wassalam sami berijtihad. Nah, Ammar bin Yasir, lo ini tanah kan pengganti air ya sudah. Saya akan pergi di tempat yang jauh sing ora keton, saya lepas baju saya guling-guling samun niku. Nah, Jadi tanah itu di wur-wur teng riki kabeh rai kape spoe saawak niki dilunguri napa lemah guling-guling. Ya. disebutkan dalam hadis seperti itu. Sebagaimana e, sebagian hewan itu kalau mandi dengan tanah seperti itu ya, solat. Umar bin Khattab saya tidak akan sholat dulu. Saya tak nunggu nanti. Saya tanya dulu pada Rasulullah SAW. Nah, saya tidak ngerti bagaimana cara menggunakannya. Ya. Nah, niki tiang kalih niki semuanya berijtihad. Niki sahabat yang mulia kabeh. Umar bin Khattab lan Ammar bin Yasir radhiyallahu taala anhuma. Ketika keduanya cepat-cepat datang kepada Nabi alaihi salatu wasallam bercerita kepada Nabi ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita baru tadi ketika melaksanakan tugas junub datang waktu sholat tidak ada air Ammar bin Yasir seperti ini seperti ini adapun saya saya belum melakukan sholat nunggu Bagaimana engkau menjelaskan? Ya. Ma'asyiral muslimin rahimanur rahimakumullah. Ingkang namini pun ijtihad niku mboten mesti napa? Bener. Kalau sudah berhadapan dengan ngendikanipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada ijtihad yang salah harus ditinggalkan. Makanya pesennya Imam Syafi'i ngoten niku nyonto Abu Bakar As-Siddiq, nyonto Ammar bin Yasir, nyonto napa ingkang dipun dawuhaken dening Nabi alaihi wasallam. Nabi mengatakan wahai Ammar ora kaya ngono. Wahai Umar. Ya, jadi tiang kali niki salah kabeh. Tidak ada yang benar. Tetapi keduanya mendapatkan pahala di sisi siapa? Allah. Sebab orang yang beri ijtihad kalau benar mendapatkan dua pahala, neng salah pun siji. Ini nek wis ngerti salah tidak boleh dipun terusaken. Nggih, nek dipun terusaken lah wis aku salah tetap untuk pahala. Nggih, mboten niki dosa mangke nggih. Nah, ya. Wis ngerti salah. Eh. Maka Nabi mengatakan orang tayamum cukup seperti ini. Ternyata hanya mengusap napa muka dan telapak napa tangan cukup niku. Kembali lagi Nabi Ali Shallallahu Wasallam meluruskan agar kita berislam seperti apa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bakal kepenak, gih nabadan. Bakal enteng, gih nabadan. Coba kalau Nabi membiarkan ada orang yang sholat semalam suntuk. Kalau Nabi Ali Shallallahu Wasallam membiarkan orang untuk tidak menikah, Kemudian orang mengikuti jalan tadi, sengsoro. Coba kalau Rasul membiarkan <clears throat> orang menggunakan batu-batu yang besar ketika melempar jumroh. Tidak membuat aturan, sengsoro malih. Coba kalau Nabi Ali Shallallahu Wasallam membiarkan orang mandi dengan tanah. Nah, napa nggih mboten abot mangke nggih. Abot nggih. Ya. Yeah sudah masuk waktu sholat dan selesai contoh yang kita sebutkan. Mohon maaf atas apa namanya kelebihan waktu barangkali. wassalamualaikum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.